وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan Wahai orang-orang beriman jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Allah juga berfirman Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Dikarenakan syaitan menyeru kepada para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Masa muslimin rahimullah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah SAW menyatakan khuliqa bani Adam min tin wa khuliqa syaitan min maji min nar. Banu Adam diciptakan dari tanah sementara syaitan diciptakan dari percikan api. Allah menjadikan musuh baik kita dari kalangan syaitan tentu ada hikmahnya. Oleh karena itulah hendaknya kita berupaya untuk waspada setiap saat dikarenakan syaitan hadir bersama kita dalam setiap keadaan. Hadis Jabir bin Abdullah rawi Muslim, "Inna syaitan yahduru ahadukum inda kulli syai' hatta yahdur inda ta'amihi wa inda jima'ihi." Sesungguhnya syaitan hadir bersama kalian dalam setiap segala sesuatu bahkan hadir dalam keadaan makanya ataupun jimaknya. Nah, di sini menunjukkan bahwa setan terus mengintai kita. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan dan kabilah-kabilahnya melihat kalian dan kalian tidak mampu melihatnya. Dalam hitungan matematika, atau hitungan secara akal. Kalau seandainya kita punya musuh yang kita tidak bisa melihatnya, sementara musuh melihat kita, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentu kita akan terkalahkan oleh syaitan. Walaula fadlullah alaikum syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Sedikit manusia yang tidak mengikuti syaitan, kebanyakan mereka akan mengikuti syaitan kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Qala bima la uzayyana lahum fil ard wa la ajma'in. Syaitan bersumpah karena engkau telah menjadikan diriku sebagai kelompok yang sesat, yang hina, maka aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah setan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka dan engkau ya Rob tidak akan mendapatkan mereka itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan syaitan sebagaimana Allah sebutkan yukhawifu awliya'ah Fala takhafuhum wa in kuntum inin. Syaitan senantiasa menakut-nakuti para pengikut-pengikutnya. Maka Allah katakan jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepada diriku kata Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian itu menyatakan diri sebagai orang-orang yang beriman. Oleh itulah kita lihat bagaimana tempat-tempat yang keramat rata-rata dipuja oleh manusia. Bahkan diberikan sesaji. Termasuk juga perempatan-perempatan jalan, kuburan-kuburan, tempat-tempat sampah, pohon-pohon yang besar, telaga, laut dan sebagainya. Ini banyak yang dijadikan sebagai bentuk pemujaan dengan memberikan sesaji ataupun yang lainnya. Karena syaitan berusaha untuk menakuti mereka. Kalau tidak memberikan sesaji, maka desa akan hancur manusia akan terkena wabah penyakit dan seterusnya. Ma'asya muslimin rahimullah. Ketahuilah bahwasanya syaitan mampu menghancurkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar kita lihat syaitan menjelma berbentuk menjadi seorang yang namanya Suraqah bin Malik memerangi kaum muslimin. Tatkala orang-orang kufar dalam keadaan kalah, hanya syaitan lari menuju laut yang ini berwajah seperti Suraqah bin Malik. Dalam perang Uhud, tatkala posisi orang-orang yang berada di jabar rumah, mereka tinggalkan untuk mengambil ghanimah. Maka Khalid bin Walid mengambil posisi dan menyerang kaum muslimin. Ia menyebabkan 70 orang sahabah mereka meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW terkena serangan orang orang kafir sampai tameng yang di kepalanya pecah, menembus kepalanya, gigi seringnya juga pecah, jari jemarinya luka, bahkan panah menancap di pipinya. Kemudian Rasulullah SAW terperosok dengan lubang yang dibuat oleh Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasik. Dari sinilah setan punya andil. Menjelma menjadi manusia. Kemudian mengumandangkan bahwa Muhammad telah mati. Ia menyebabkan para sahabat banyak yang lari. Ada di antara mereka sudah, kalau Muhammad mati kita akan menyusul Muhammad. Dan lain sebagainya. Demikian pula, kita lihat Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, "Man ra'ani fil manam, man ra'ani fil yaqdah, la yatamatsal syaitan bi." Barang siapa yang melihat diriku kata Muhammad SAW dalam keadaan dia tidur, maka seakan dia telah melihat diriku dalam keadaan bangun. Dikarenakan syaitan tidak akan mampu menyerupai saya. Asyahid bahwa syaitan mampu menjadikan tidur kita yang terganggu dengan mimpi-mimpi yang jelek. Apalagi kalau sebelumnya tidak berdoa dengan membaca ayat kursi atau membaca tasbih tahmid wa takbir atau membaca doa yang lainnya. Tentunya syaitan akan berusaha untuk mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Demikian pula dalam kisah tatkala Abu Hurairah berusaha menjaga dari Baitul Mal datang setan menjelma menjadi manusia. Kemudian mengambil harta atau zakat yang ada di situ. Dipegang oleh Abu Hurairah. Kemudian setan mengatakan indi hajah wa indi iyal wala aud. Saya punya kebutuhan, saya punya keluarga, saya tidak akan mengulang. Begitu mendengar ucapan ini Abu Hurairah melepaskannya. Rasulullah di pagi harinya menyatakan, "Ma fa'ala asilkal barihah?" Apa yang lakukan wartawanmu dari malam? Abu Hurairah menyebutkan kisah yang terjadi. Rasulullah menyatakan, "Innau sayaud." Sesungguhnya dia akan kembali. Maka Abu Hurairah yakin kalau itu akan kembali ternyata datang lagi mengambil zakat kemudian setelah dipegang oleh Muhyiroh dia mengatakan sama dengan yang sebelumnya sampai tiga kali kemudian baru setan mengajarkan ayat kursi kemudian Abu Hurairah menanyakan kepada Rasulullah SAW apakah benar yang diucapkan oleh setan tersebut bahwa siapa yang mengucapkan ayat kursi sebelum tidur mazalah maka la min hafid wa la syaitan hatta yusbih maka Allah akan menjaga dirimu sampai pagi hari jika seorang membaca ayat kursi Rasulullah menarkannya dari sinilah Rasulullah mengatakan sadaqaka wa kadzub kali ini dia benar kepada dirimu padahal ini pendusta kita lihat masa muslimin bahwa setan bisa menjelma menjadi manusia dan mengambil harta zakat. Maka tak heran jika mungkin kadang mengambil uang atau mengambil yang lain sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Ayub bagaimana syaitan minta kepada Allah untuk membakar semua harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub kemudian dibakarnya dan membunuh anak-anaknya dan setelah itu merusak tubuh Nabi Ayub AS ini bukti bahwasanya syaitan mampu melakukan segala makar yang mereka inginkan. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita akan terjerat dalam perangkapnya. Bahkan syaitan mampu memecah belah barisan kaum muslimin. Dalam hadis Jabir al Muslim, "Inna syaitan qad isa. Ayat ayyabdal musallun fi jaziril Arab walakin tahrisi bayanahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk diibadahi orang salat di jazirah Arab akan tapi dengan cara memecah belah di antara mereka, memecah belah di antara kaum muslimin. Ini juga termasuk tipu daya syaitan. As-syaitan yaitu kumul fakr wa ya'murukum bil fahsya Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fatla. Wallahu wasun alim. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Makanya tak heran kalau para pemuda rasa takut ini sudah sudah usia sekian belum kerja nanti bagaimana masa depannya. Terus terus demikian keadaannya. Dibayang-bayangi oleh bisikan syaitan dengan kefakiran. Padahal Allah menjadikan ampunan dan kemuliaan. Dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Masa muslimin rahikumullah. Ila waqa'a anukum ahalikum falyakhudha wala khudha walid makanan min ada wala yakulha wala ahli syaitan jikalau ada makanan di antara kalian jatuh maka ambillah Bersihkan kalau ada kotorannya. Lalu makanlah. Jangan membiarkan untuk menjadi santapan setan. Suatu hari setan datang kepada Nabi SAW sa'alu azad. Meminta tambahan makanan. Maka Rasulullah nyatakan kullu admin. Zukir Rasulullah yakunul awfar min yakunul lahma wa kullu ba'rah ala fulli Rasulullah mengatakan bahwa setiap tulang ketika penyembelian hewan itu menyebut nama Allah maka akan menjadi makanan lebih banyak daripada ada dagingnya menjadi makanan bagi setan dan setiap kotoran maka ini akan menjadi makanan atau rumput untuk hewan-hewan kalian dan juga bahwasanya setan memiliki piaraan-piaraan setan makan dan minum kita lihat dalam kisah Imam Amas disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir, tafsirnya bahwasanya setan berbincang-bincang dengan Amas. Kemudian Amas mengatakan, "Ayu ta'am habu ilaik." Makanan apa yang kau suka? Kalau aruz. Syaitan mengatakan nasi. Setelah itu Amas mengatakan nasi. Kemudian terangkat sesuap demi sesuap. Dan Amas tidak menyebutkan. Dan tidak melihat, tidak melihat syaitan tersebut. Kemudian Amas melanjutkan pertanyaannya. Halindakum ahlul bidah. Apakah di antara kalian itu ada ahlul bidah juga? Di syaitan? Kalau oh, na'am. Kalau masyarukum. Yang paling jelek di antara kalian. Siapa itu? Kalau ar-rafidah. Yang paling jelek dari kalangan setan adalah setan bangsa Rafidah. Ma'asum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya apa? Yang menjadi benteng utama bagi kita untuk terhindarkan dari tipu daya setan. dengan Allah sebutkan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya sesungguhnya kita semua akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama, berupaya untuk mendalami ilmu agama Allah dengan sebenar-benarnya. Dikarenakan orang yang berilmu akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah. Sehingga disebutkan dalam sebuah puisi, fa inna fakihan wahidan wari'an asad ala syaitan min alfi abidi. Karena sesungguhnya Orang yang fakih seorang saja dalam keadaan warok itu lebih berat bagi syaitan daripada seribu ahli ibadah. Satu orang berilmu yang warok lebih ditakuti daripada syaitan oleh syaitan daripada mereka-mereka yang jumlahnya seribu ahli ibadah. Bahkan terkadang tidurnya orang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan dari ibarat sholatnya orang yang ahli ibadah. Mas muslimin rahimullah. Ini diantara upaya membentengi kita dari makar-makar syaitan. Walhamdulillah alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina nastafa. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجدبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Di antara perkara yang lainnya hendaknya kita melakukan amal amalan dengan ikhlas. Baik kita bersedekah, melakukan salat, melakukan ibadah haji, melakukan umrah dan lain-lainnya Sebagaimana Allah sebutkan kul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Oleh itulah Allah nyatakan law لَأُوْيَنَّهُمْ ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu kalau nah, sebagaimana disebutkan oleh syaitan, Demi kemuliaanmu, wahai Rabku, aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini aja yang akan selamat. Bagaimana kita berupaya untuk menata hati kita? Karena tidak ada seorang pun yang merasa aman dari tipu daya ini. Bahkan syaitan berusaha untuk menjadikan segala bentuk amalan kita ini menjadi sia-sia belaka. Ini yang kedua. Hendaknya kita ikhlas. Yang ketiga, hendaknya kita mendalami tauhid. Mendalami dan menjadikan bahwasanya Allah sebagai zat satu-satunya yang disembah. Tidak ada sekutu baginya. Subhanallah Ibnu Qayyim Qala iblis ahlaku bani Adam bisyirk fa ahlakani bila ilaha illallah. Aku hancurkan Banu Adam dengan kesyirikan, namun Banu Adam hancurkan diriku dengan ucapan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan sembahan-sembahan yang lainnya. Tidak lagi memuja kepada kris tidak lagi memuja kepada Nah, atau memuja kepada sabuk yang dipakainya dalam dunia persilatan. Tidak lagi memuja kepada hawa nafsunya. Akan tapi dirinya senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Kalau Imam Tsauri, "Laisa syai'un akbar idhahil iblis min la ilaha illallah." Tidaklah sesuatu yang paling bisa memutuskan punggung iblis daripada la ilaha illallah. Di antara bentuk yang lainnya, hendaknya kita berupaya untuk menjaga salat berjamaah. Rasulullah SAW menyatakan, "Mami salasa fi qaryatin wala badu la tuqam alaihi salatul jamaah illa istahwadha alaihi syaitan." Tidak ada tiga orang di suatu desa ataupun di suatu tempat badui tidak ditegakkan salat berjamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Ma'asalamualaikumullah. As-syaitan mal wahid wa min itsnain abad. Syaitan bersama seorang. Dan dengan dua orang ia akan lebih menjauh. Maka semakin kita rajin beribadah salat berjamaah, maka dengan itu terhindar dari tipu daya setan. Dan jangan seperti subhannya orang-orang yang tidak ikhlas. Kalau saya berjamaah nanti khawatir ria. Nah, khawatir ria. Ketahuilah dia telah ria. Mengucapkan demikian ria. Dikarenakan berjamaah adalah perintah Allah Azza wa Jalla Warga Umar marraki'in, rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Upaya yang lainnya, hendaknya kita berupaya berdoa. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir fil yaumi atamarrah." kana lahu adal asri qab wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa ahu mi'atu sayyi'ah wa kana lahu hirzan minas asy-syaitan yamu dhalik hatta yumsi tidak ada barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir seharinya 100 kali maka dirinya itu sama dengan membebaskan 10 budak Ditulis baginya seratus kebaikan, dihapus baginya seratus kesalahan, dan terjaga dirinya semenjak hari itu sampai sore hari dari setan. Inilah upaya-upaya bagi kita untuk menghindarkan diri diri kita dari makal-makal setan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang terpelihara dari tipu daya mereka. Walhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. akbar.